setelah sore ya kan? sorry bro ah. oh, yang ada jangan lalu cari dulu yang ada kalau literaturnya ini muka saya sesuai dengan literatur kan bicara tentang vegetasi loh bukan sesuai dengan permasalahan kok literatur kan itu kan bicara tentang vegetasi iya literatur tentang vegetasi bagaimana dalam artian di ini masalahmu ini vegetasinya di jalan lurus kan iya penetakan vegetasi di jalan lurus bagaimana dicari peraturan PUAD di situ Iya. Apakah ya, nanti apakah betul masalah yang ada vegetasi itu atau bagaimana atau existingnya bicara tentang vegetasi yang mana yang tidak ada di sini tidak oh. harus bicara vegetasi harus cari masalah tentang vegetasi tidak di segmen satu ini tidak jelas juga di mana kemana segmen satu di situ pak struktur tanah juga di Kima. Bisa, bisa segmen satu mungkin udah jelas juga dari mana ke mana nih bikin segmen satu bisa ini iya pak kawasan kumo pak nah itu gini ya udah jelas yang mana segmen satu mana segmen dua segmen tiga ini segmen tiga kan sama sini iya cuma di perempatan situ pak tidak satu jalan oh pengen hidup di mana itu jedes iya berarti dari ujung persimpangan berapa itu lampu merah iya sampai pertigaannya semoga UNG UNG iya, iya kan yang kau cari situ pembagiannya jadi jangan bikin satu dua enggak bagi ini segmen satu ini di sini segmen dua nya segmen tiganya jadi pembahasannya oh. segmen satu itu berada di mana oh, iya. dari persimpan lima sampai ke mana iya. nah, itu analisisnya ada apa di situ bicara vegetasi di situ bagus tidak vegetasi Sesudah nanti literatur mengatakan vegetasi yang untuk jalan bagaimana begini. Apa analisisnya apa sudah sesuai vegetasi yang digunakan atau tidak? Ya. Kan? Oh, iya. Perletakannya memang sudah sesuai tidak? Kau di literatur kan menjelaskan hmm. vegetasi yang untuk jalan begini harusnya vegetasi yang seperti jenisnya ini bukan iya. bukan nama pohonnya jenisnya hmm. jenisnya itu kayak dia punya daun dari ujung ke ujung itu berapa meter berapa senti semua hmm. nanti analisisnya itu ada apa masalah di situ dengan literatur yang kamu, menggunakan gunakan sketsa hmm. idenya bagaimana nanti oh, iya. mungkin saja ternyata vegetasi ini masalah adalah vegetasi ini menyebabkan jangan bilang kabel vegetasi tidak ada punya salah oh, jadi yang cuma fokus kabel. cuma fokus di vegetasi kan? iya. oh. kamu bicara vegetasi okay. ada apa dengan vegetasinya oh ternyata vegetasi ini yang yang ada yang ada di lapangan begini okay. literatur mengatakan vegetasi itu tidak cocok di situ kenapa karena mungkin batangnya mau apalah ya kan yeah. Hmm, iya. analisis di situ sehingga sketsa idemu atau ternyata literatur mengatakan vegetasi itu harus berada di posisi ditanam di posisi ini analisisnya bagaimana di lokasi oh ternyata analisis vegetasi yang tumbuh di jalan jalan itu salah kenapa salah karena simpanan bangunan, simpanan jalan iya. diambil sehingga iya. apa? memudahkan kemacetan apa semua. mm bagaimana itu harusnya pikiran. Oh. Jadi iya. bukan berarti oh, kalau begini dipotong semua, tak usah aku pikirnya itu. Yang sampai itu lagi. Jadi skitsa mau sesuaikan ide ini, skitsa ide ini muncul kena analisisnya. Iya. Oke, okay? ini tak? Mhm. Harusnya bikin dulu kondisi existing. Sini analisis tapak tapak yang ada di sana iya. tapak di sana itu ada apa oh di situ ada pertigaan sebelah mana semua perempatan mana semua jalannya bagaimana oh jalannya ternyata satu jalur dua arah ataukah satu lajur satu jalur atau bagaimana itu kondisi bicara tentang secara umum iya. nantilah capmentnya pembagian segmen oke okay? Iya. jadi tetap juga ada sistemnya di awal kayak jadi kalau tahap di perancangan inilah analisis tahapnya yang tidak ada adalah kon analisis site. itu tidak harusnya ada bicara lokasi ini sebelah mana sih ya kan Hmm, iya. jadi S itu sebelah sini ini ini gitu ya eh perbaiki karena lempar asistensi sama oh, tidak akan kerja dengan konsistensi jadi kalau di situ alpha berarti kau sini Kamu gitu ya begitu bahan kemarin saya kesulitan karena biasa tidak ada yang lihat tidak ada mau ekstensi apa gitu tidak, tidak pulang saya selesai selama saya masih di kampus saya masih terima kalau saya pulang jangan coba-coba datang ke ruang mau ekstensi saya tidak terima ya, usah dan jangan juga berarti satu kali satu hari satu minggu konsistensi ingat tinggal berapa satu minggu efektif orang kuliah apa ya tinggal satu minggu efektif orang kuliah bukan lagi dua minggu minggu kedua itu tidak bisa orang diganggu karena puasa